media dakwah menjalin uhuah Radio Al Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 107.6 Radio Al-Hidayah FM Media Da'wah Menjalin Uhuah Selamat pagi sahabat dimanapun anda berada Syukur Alhamdulillah Segala puji syukur selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan semesta alam yang selalu mencurahkan melimpahkan rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua terlebih nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan serta kesempatan. Salawat dan salam kita aturkan kepada uswatun hasanah kita Rasul junjungan kita baginda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita menuntun kita dari zaman jeliah menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan tentunya juga salawat kita aturkan kepada segenap keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Dan semoga kita semua dikolongkan umatnya yang akan mendapatkan syafaat di zaman Qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini di hari Jumat tanggal 3 eh, Agustus 2012 yang bertepatan dengan 14 Ramadan 1433 Hijriah ada asidik di sini untuk menemani sahabat-sahabati semuanya. Seperti biasanya di malam hari ini kita akan ikuti yaitu siaran langsung kajian Ramadanan Indah di kediaman guru kita Al-Habib Syah bin Abdul Qadir Asgaf Dari rumah guru kita di Gang Bengawan Solo nomor 12 RT 6 RW 11 Mahi Pasar Kewan Solo. Dan di kesempatan malam hari ini karena guru kita Al Habib Syah bin Abdul Qadir Asgaf masih ada keperluan. Jadi di sana di lokasi pengajian belum dimulai dan kita masih menantikan untuk kajian di malam hari ini. Sambil menantikan kajiannya, di sini sahabat asri akan menghadirkan fasidah-fasidah untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Al Mustafa Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap di 107.6 Radio Al Hidayah FM Solo. Allah, Allah. وبلغوا أهدي كلما يرتجي منه تجي منه وجمع الشمل في سرور في سرور في طلعة الغاشي في طلعة قد قصدنا وسد في كل وسد في كل سبيلا بنا سبيلا طريقا تبقى طريقا سابقا Zir والهوى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syekh bin Abdul Qadir Segaf Mengucapkan selamat dan sukses buat Radio Al-Hidayah 107,6 FM Solo Media dakwah menjalin ukhuwah Semoga selalu jaya di udara dan manfaat dunia dan akhirat Serta membawa berkah bagi seluruh masyarakat Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita dengarkan apa kata Ustaz. Kita dengarkan apa kata Ustaz. Apa kata Ustaz. Allah memuji beberapa orang di sini walladzina yunfikuna فِي sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas Ini sifat orang-orang yang terpuji. Pertama, walladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra' yaitu orang-orang yang mau bersedekah dalam arti untuk taat kepada Allah Fisarra'i wa dalam keadaan seneng, dalam keadaan rizkinya lancar atau dalam keadaan rizkinya pas-pasan. Dalam keadaan kepepet. Si ngoberken sedekah. Bukan janji-janji dok. Kalau rumah anak laku baru anak kasih. Kalau pekerjaannya maju baru. Kalau saya ajak kalau-kalau tok mati nak bawa amal orang ini. Kapan kamu itu pandai janji, berarti kamu akan pandai berkhianat terhadap janji. Ingat baik-baik. Langsung aja, ini punya berapa sekarang? Punya 10 ribu, ini mau sedekah berapa? Seribu, keluarkan. Langsung, kamu langsung seketika itu menjadi orang yang dermawan. Ini masih seribu, kalau seratus ribu, nah eman gak ya? Dikasih seratus eman kamu. Kalau satu juta, baru saya. Kalau sudah 100 juta, 1 miliar, udah. Orang itu kalau gigir, semakin hari tambah tebel gigirnya. Karena itu jangan kamu turuti. Orang yang dipuji oleh Allah yang mau bersedekah dalam keadaan baik berlimpah maupun kecil rezekinya. Semampu kamu sudah. Hah? Ojo ngenteni oke kalau kamu jadi orang baik itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal Orang yang menahan nafsunya, ngempet kemarahannya. Dia mampu balas, enggak balas. Tak maaf. No. Wal afina 'anil nas dan orang yang memaafkan daripada kesalahannya orang. Hartanya dicuri. Sebetulnya dia bisa menuntut untuk motong tangannya. Jangan sudah jangan. Tak maafkan. Wis ini harta halal bagi kamu. Waduh, tambah hebat ini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Yang ini sifatnya dicintai oleh Allah Subhanahu Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz? Mau sahur, tidak ada yang nemenin. Enaknya nonton TV aja deh. Tapi tidak punya TV. Dan juga sekarang tontonan di TV saat sahur kurang bagus. Adanya cuman radio di rumah. Mendingan dengerin radio aja deh. Siapa tahu bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat siapakah dan di mana? Eh, radio mana nih? Kok gayang yang banget siarannya? Dan lucu. Ya. Oh, eh, iya. Radio Al Hidayah. Afwan ya. Ikut gabung ah. Eh, gimana kabarnya? Siapa tahu bisa ya. jalin silaturahim di saat menikmati eh, santap sahur. Bangun, bangun, Bangun, ya, Republik Al Hidayah FM Sapa Sahur. Program khusus selama sahur di bulan Ramadan menemani santap sahur sahabat dan bisa sapa-sapa sahabat Alida dan juga request Senandung Islami Republik Al-Hidayah FM Sapa Sahur. Nantikan mulai jam 3 pagi selama bulan Ramadan. Hanya di 107,6 Al-Hidayah FM. Omong-omong, mau undangan kemana nih? Undangan? Siapa yang undangan? Pakaian kamu bagus banget. Mau pengajian ya? <laughs> Mau tahu aja kamu. Pantes deh pakai baju itu. Mesti harganya mahal. Weh, jangan salah sangka. Meskipun ini baju bagus, sarung bagus, peci bagus, tapi harganya murah. Wah, masa sih? Yang bener aja. Bener, ini semua aku beli di toko butik Al-Hidayah. Barangnya bagus-bagus, harganya terjangkau, dari yang murah sampai yang mahal. Sip tuh, harganya terjangkau. Di sana juga ada baju muslim pria dan wanita dengan model buat anak-anak, remaja maupun dewasa seperti jilbab, sarung, dan peralatan sholat. Wah, komplit banget. Selain itu, di sana juga menyediakan buku-buku Islam, minyak wangi, VCD dan kaset Islam, stiker, poster Habib Syekh, dan pokoknya masih banyak lagi. Pas banget tuh. Apanya yang pas? Kesana aja belum. Makanya buktiin sendiri dong. Alamatnya di mana? Itu loh Agria Al-Hidayah atau Studio Al-Hidayah lantai 1 di Jalan Raya Solo Baru 38 atau depan Wisma Boga Solo Baru. Teleponnya 0271 2038 777 dan ingat mulai buka jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Oke deh kalau gitu. Aku mau cari sarung dulu ya buat pengajian. Wow, ajib. 107.6 Radio Al-Hidayah FM Media Da'wah Menjalin Ukhuwah Di kesempatan pagi kali ini masih ada sedikit yang akan menemani sahabat-sahabati semuanya Di malam hari ini kita masih menantikan secara langsung Kajian Ramadan dan Indah di kediaman guru kita Al-Habib bin Abdul Qadir Asgaf Yang di malam hari ini di lokasi pengajian juga belum dimulai Dan sambil menantikan di Malam hari ini Ramadan dan indahnya sahabat Azri akan hadirkan qasidah-qasidah untuk melengkapi kebersamaan kita. Tetap di 107.6 Al Hidayah FM Solo. مطوق جيب الكرامة السلام عليك يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا بي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي المرتجى ايش طالنا لك الشفاعة يا رسول الله يا يا نبي يا نبي وهذا يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اكي لزرت ورجعنا بكل خير وسامع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير وسامع الفرع والأصول اللهم صل على محمد الله الكافي ربنا الكافي بفضل الله ويا أكبر ويا أنجا ويا سادا ويا أحبا وأنتم يا أولي الألباب تعالوا أمر قصدناكم فشدتم أمركم لله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي أسافعتي بشارتي 107.6 Radio Al-Hidayah FM Media dakwah menjalin ukhuwah Di pagi kali ini masih ada sidik yang menemani sahabat-sahabat semuanya dimanapun anda berada Semoga semuanya selalu dalam kesehatan, dalam kenikmatan, dalam kebaikan di jalannya Allah Ta'ala Dan semoga di bulan Ramadan kali ini Kita diberikan lipat ganda pahala yang terbanyak oleh Allah Ta'ala dan tentunya ini semoga bisa menjadi jalan menuju ridhonya Allah. Semoga kita dijumpakan dari kemenangan nanti di hari yang Idul Fitri dan semoga kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala. Di malam hari ini Alhamdulillah sahabat asli sudah terhubung dengan rekan kita yang ada di lokasi pengajian di kediaman guru kita Al-Habib bin Abdul Qadir Asgaf di Gang Pengawan Solo nomor 12 LT6 RW 11 Semanggi Kidul Pasar Kliwon Solo dan di malam hari ini kajian rutin Ramadanan Indah bersama guru kita Alwib Syekh akan segera kita ikuti semoga ini bisa bermanfaat meningkatkan ilmu iman dan takwa kita langsung kita menuju ke lokasi pengajian semoga bermanfaat tetap di 107.6 Al Hidayah FM Solo selamat menyimak dan mengikuti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stasiun 107,6 MHz Radio Al-Hidayah FM Media dakwah menjalin ukhuwah تصدت لها الأسفار والكتب الماء فاض زلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتجب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله أسير بذكر الله وصحب رجال الله أكثر بذكر الله وصحب رجال الله حتى تفنى في الله ثم تبقى بالله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Ajib Alhamdulillah Kan orang ngantuk eh, maksudnya ya. Nyakut ini biasa ini ada tamu-tamu dari mondokan dari Kudus. Ini komplit lagi Masya Allah Ini saya mau melanjutkan biasanya di sini Tadi kiraatul Quran Tapi tadi kebetulan kita ada acara di Masjid Sikah Jadi kita lanjut aja pembahasan Buku pemahaman yang wajib diluruskan Mafahim atau sahah. Ini buku karangan atau ini ucapan dari Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki Mekah enten CD-ne ada CD-nya bahasa Arab lah ini terjemahannya saya lanjut yang malam hari ini halakoh kelima halakoh ini membahas pemahaman tentang mencium tangan pemahaman tentang perbedaan antara adab dan pengagungan untuk ibadah pemahaman tentang adab para ulama terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman tentang adab ziarah. Dan ini mungkin sak nih mawon, soalnya biasanya dan ini jam kali wis bubar ngoten lah bubaran. uh, Di sini Sayyid Majdi mengatakan menanyakan dari sini kita minta izin agar dapat berbincang dan belajar. Apakah pemahaman ini wajib diluruskan? Tanya Sayyid Majdi kepada Sayyid Muhammad. Saya mencium tangan. Beliau waktu itu berdiri mencium tangan Sayyid, Ma Syed Muhammad. Jadi Sayyid Majdi ini penanya berdiri langsung mencium. Saya mencium tangan menghormati dan mengagungkan Apakah ini boleh? Beliau begitu. Terus jawab oleh Said Muhammad, sesungguhnya perbuatan yang anda lakukan yang disebut dengan mencium tangan secara hakikat menunjukkan adab yang ada pada dirimu. Itu adab yang ada pada diri Sayyid Majdi tadi. Dan adab seorang penuntut ilmu yang menghormati ustadznya atau syekhnya. Kenyataannya adalah kita tidak minta dicium tangan kita. Tadi Sayyid Majdi mencium itu tidak Sayyid Muhammad mengatakan, Hei Majdi Renia, ya, cium tanganku. Ora. Jadi beliau datang sendiri mencium tangannya sebagai adab ini murid terhadap guru. Atau murid kepada syekhnya, tadi syekh itu guru. Kalau saya bukan guru, nah saya ini namanya saya syekh. Jadi orang kadang keliru. Al-Mukarram as Abdul Qadir Abdul Qadir itu nama ayah saya. Jadi saya itu namanya Syekh. Inilah hakikat yang harus dipahami. Kita tidak memerintahkan orang mencium tangan kita, namun kita lakukan terhadap guru, ustadz kita dan ulama kita di mana mereka mendapatkan kemuliaan dengan ilmu mereka dan pengajaran ilmu tersebut. Maka kita mencium tangan mereka mereka tidak meminta kita mencium tangan mereka, namun mereka tidak memandang hal itu sebagai suatu keburukan atau bid'ah. Jadi mencium tangan itu bukan satu hal yang buruk. Jenengan nyium tangan bapak jenengan ibu sendiri dicium itu bukan hal yang buruk. Itu bukan hal yang bid'ah. Bukan hal yang bid'ah dolalah finnar itu tadi. Oh kita ini sering di Mekah ya, saya mengatakan di Mekah itu Orang saya pernah mencium tangan seseorang di Masjid Nabawi. Saya lihat orang itu Masya Allah beliau ada di depan makam Rasulullah. Saya menghampiri karena beliau itu dihampiri banyak orang. Saya menghampirinya dan saya cium tangannya. Langsung saya ditegur sama askar sana. Syirik, syirik. Haram, haram. Loh, mencium tangan, dikira aku nyembah. Lah ini yang tidak bisa nanti akan dibiadakan apa sesembahan dan apa adab gitu loh. Adab itu bukan sesembahan seperti yang Jawi. Sekarang kan sungkeman itu. Sungkem apa nyembah loh. Itu adab menghormat orang tua. Orang nyembah dengkule wong tua. Ya, jadi jangan keliru. Kita pun berlaku demikian. Alhamdulillah kita tidak perintahkan orang mencium tangan kita dan kita tidak serahkan tangan kita begitu saja seperti tergambar sebagian orang yang menyatakan bahwa kita menyengaja agar tangan kita dicium. Enten lah cerita itu. Wah delok iku satu Ustaz Ustaz para kiai kiai sengaja ben wong kabeh nyium tangane. Mang tanglet kiai kiai sumpek sakjane dicium niku. Mang tanglet para kiai. Dia tidak ingin dicium. Tetapi seperti apa ada para ulama ini seperti ada Rasul sallallahu alaihi wasallam Sewaktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemarin yang kita bahas tentang pemujian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji, bukan Rasulullah itu gila pujian, bukan. Rasulullah itu kalau ada orang yang memujinya Rasulullah gembira karena apa? Uang ini bakal lebih surga. Gembiranya ke situ, bukan gembira gara-gara dipuji. Jadi waktu dicium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, di situ Rasulullah gembira karena orang ini mencium dengan ikhlas dia akan, tidak akan tersentuh dengan api neraka. Nah, waktu ceritanya guna. Waktu Rasulullah menyampaikan akan setelah akan wafatnya Rasulullah, Rasulullah menyampaikan siapa yang mungkin pernah disakiti. Terus ada satu yang ngacung, saya ya Rasulullah, dulu pernah kepecut istilahnya. Di mana? Di punggung sini. Di, jadi di punggungnya situ. Kata Rasulullah, silahkan kamu balas. Oh ya tak balas. Cuman ya Rasulullah dibuka dulu. Misalnya, misalnya setelah itu singkat ceritanya ngambilkan gebuk sing bodo. sahabat-sahabat sudah nesu kafeh wong kok kurang ajar men. Rasulullah sudah menghadapi ajal kok malah di dibales. Tidak tahu rahasianya apa. Setelah dibuka dirangkul Rasulullah, dicium Rasulullah, usar Rasulullah SAW. Di situ dia mengatakan bahwa aku ingin menyentuh tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tubuhku tidak tersentuh dengan api neraka. Wih adab. Lah kok kowe saiki karo bapakmu ora gelem salaman ngambung. Hati-hati bapak-bapak ibu-ibu yang mempunyai anak-anak sekolah sekarang ini mulai enek sekolah-sekolah kelihatannya modern tapi nek salaman gor ngatung ini tak. Sama bapaknya gor ngatung tangan ini tak. Katanya kalau mencium tidak boleh. Pertama dokok cium ning gon pipi sik, baru ning gon bathuk ngene wis terus ngene. Cium yo ya ning kene yo rasane pipi-pipi ngono barang. Model oh, anyar iki. Saya dari zaman saya cilik yo enek wong nyium-nyium mesti ning nggon irung kok iki nek TPA TPA anyar ning TV iki mbuh carane sapa ora mudeng. Enten mboten? Tata, tuwek barang melu tuwek-tuwek melu. <laughs> Ora sah nyium barang mu ora enak. <laughs> Iya, jadi rasa nyium barang. Ngapunten nih, bukan kita mah. Ini mafahim ini kita tidak harus Sayyid Muhammad mengatakan kamu tidak harus mengikut saya. Dan saya tidak akan menyalahkan yang lain kata beliau. Cuman iki faham iki, iki wis faham wis tak golek dalile, tak golek anu, nek kowe wis mudeng iki, kowe ora melu iki kebacut ngono lho maksudnya. Ini saya tidak nyalahkan yang lain kata Said Muhammad. Kok enek wong sing nyalahke wong ngambung, wong ngambung iki sebagai adab kok. Kita tidak katakan itu sebagai bid'ah. Kita tidak boleh Katakan bahwa itu melanggar syariat bahkan sebaliknya itu termasuk adab termasuk sunnah Nabi Muhammad. Terdapat riwayat hadisnya diantaranya adalah hadis yang cukup terkenal. Tatkala datang utusan dari Abdul Qais ke Madinah. Sebagian di antara mereka mengungkapkan kita tidak dapat menahan diri kita, kita melompat dari kendaraan kita menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencium tangan dan kaki beliau. Mencium tangan dan kaki beliau. Niki sing sing cerita niki ahli hadis. Said Muhammad profesor doktor. Muhaddis top di Mekah. Ngajar neng Masjidil Haram. Ngajar di universitas yang ada di Mekah juga. Percaya karepmu ora karepmu. Lah kowe percaya karo Habib Salah Habib saya ora pinter apa, berpintere maca tok. kadang tak kek liya, tolong dibacakan ayat sekian nomor sekian. Lalu sampai segera apalane ngono tok kuwi buku bukune. Oh bukunya bab takwa itu ayat sekian nama sekian sak lembar dan lembar baca kan. No, no, Liki Sayyid Muhammad. Saya tidak menyindir siapapun. Ojo terus nyongko-nyongko Tidak saya pribadi. Aku iki lo lo Dren-dren. Aku saya tidak mengatakan orang lain saya. Ojo keliru. Senengi seudon rendok Ramadan seudan. Wah keliru aku nak ngomong macam ni. Piye gitu Banyak pula ulama yang mengarang tentang masalah ini. Di antaranya Syekh Abdul, uh, Abdullah bin Sid, uh, Siddiq Al-Himari. Al dalam kitab pernyataan Nabi tentang diperboleh, diperbolehkannya mencium tangan. Di antara mereka Syekh Abdul Fattah Ab, uh, Abu, Abu menulis tentang hal itu. Beliau termasuk pembesar guru kami dan pembesar ahli hadis dan ulama di dunia Islam. Beliau berkata yang sesuai maknanya Setelah melakukan penelitian Maka disimpulkan bahwa para sahabat Mencium kepala Nabi Muhammad Kedua tangan Nabi Muhammad Kedua lutut, kedua kaki Nabi Muhammad Semua itu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum Tidak ada seorang yang mengingkari lainnya Atau mengatakan bid'ah atau fasik kepada lainnya Tidak pula menganggap gerakan adat dan penghormatan ini sebagai penyembahan sebagai orang saat ini, sebagian orang saat ini menyebut sebagai gambaran sujud, ruku atau peribadatan. Ucapan semacam ini tidak selayaknya muncul dari penuntut ilmu, apalagi dari seorang ulama mencium tangan orang tua, ustadz, pembimbing dan orang-orangnya kaum eh, orang-orang yang kamu yakini keutamaannya secara hakikat termasuk perbuatan yang disyariatkan memang selayaknya seorang tidak minta dicium tangannya ini termasuk wajib seperti ucapan Ibnu Wirdi. Aku tidak minta dicium tanganku. Aku tidak ridho tanganku dicium. Memotong tanganku lebih baik daripada dicium tanganku. Ini dari sisi tawaduk. Beliau tidak meminta dicium tangannya dan beliau tidak menganjurkan pula untuk melakukan hal itu. Namun jika mereka melakukannya maka beliau membalas dan mendoakan mereka. Penghormatan dan pewujudan adab di antara sahabat setelah terdapat uh, telah terdapat pada mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Zaid bin Thabit. Anda ketahui bahwa Ibnu Abbas termasuk ahlul baitin Nabi Muhammad, sepupu Rasulullah. Zaid bin Thabit termasuk pembesar ulama, penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Thabit naik di atas tunggangannya. Datanglah Ibnu Abbas memegang tali celananya. Inilah puncak adab Zaid berkata astagfirullah astagfirullah wahai sepupu Rasulullah Ibnu Abbas berkata, beginilah kita diperintahkan berbuat terhadap ulama-ulama kita. Kamu adalah seorang ulama dan pengajarku dan aku mengambil ilmu dan meriwayatkan hadis darimu, maka aku mengagumkanmu dan menghormatimu aku angkat ke atas tungganganmu dan aku pegang tali kelananya seperti seorang pelayan yang memegang tali kelana tuannya. Itu tidaklah mengapa. Maka apa yang dilakukan Zaid beliau memegang tangan Ibnu Abbas dan menciumnya. Beliau berkata, beginilah kita diperintahkan berlaku terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya mau Ibnu Abbas itu. Zaid ini datang karena beliau seorang yang luar biasa menulis istilahnya Al-Quran. Zaid bin Thabit termasuk pembesar ulama penulis wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulama yang besar diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dihormati datang itu langsung jarane istilahnya corone saya itu jaran sepeda motor atau mobilnya Pak Yai tuh nih parkir akan lagi gitu ini hormatnya begitu diparkir ke ditalek ke di jarane lah Zaid waktu itu melihat Ibn Abbas ini paman Rasulullah Abbas Wahai paman Rasulullah, kamu termasuk ahli tak tidak pantas kamu melakukan seperti ini. Kata paman Rasulullah, tidak. Ini aku dianjurkan seperti ini oleh Rasul SAW sebagai adab terhadap para ulama. Menghormati ulama. Akhirnya dibalas karo Zaid. Oh neng ngono kene tanganmu tak ambunge. Lu jangan kamu tidak boleh begitu. Kamu itu seorang ulama yang besar. Seperti ini pula aku diperintah Rasulullah untuk <laughs> mencium tangan ahli bait. Subhanallah. Lah yang ngene iki lho wong-wong iki. Saling menghormati, orang golek rai. Orang um-, pengumuman, deh pengumuman sesuk tangannya Habib sambungan kata ya. Enggak orang ngono. Ya wis sapa sih seneng diambung? orang enak sih seneng. Cah. Mang tanget baru kiai, mosel tangan kadang. Ngarep kadang digrawuk barang. orang ada ngambung rep rep rebutan. Jadi sebetulnya kalau saya mengambil hakikatnya seperti tadi tangan Ibnu Wirdi lebih baik dipotong tangan saya daripada dicium karena tidak pantas. Saya waktu itu ditanya sama orang, ya bukan apa bukan masalah pembanggaan diri tidak. Habib, kenapa tangan Habib Habib diambung? Termasuk jenengan, Habib. <laughs> Aku nggak mengaku kira kepingin dia nek sing ngambung. Cuman saya yakin nek dia ngambung tangan saya itu salah. Saya yakin mungkin orang itu ingin mencium tangan Rasulullah tetapi melalui membayangke ngono. Bayangke iki mesti enek wujute. Bayangke ora enek apa-apane ya ora ora kebayang-bayang ya. Jadi ini saya ini kepingin mencium tangan Rasulullah, saya tidak mampu mencium tangan Rasulullah. Bukan tangan saya ini tangan Rasulullah. Jadi beliau ini seakan-akan seperti tadi, Zaid ini tadi sama Abbas paman Rasulullah. Jadi ini tangan ini tangan remuk yang mencium itu lebih agung, lebih bagus, lebih baik daripada yang dicium. Karena yang mencium di situ penuh dengan khusnudon, yang dicium itu penuh dengan sombong. Paham nih? Yang mencium ini tadi penuh dengan husnudon bahwa saya ini mencium tangan orang yang baik. Tapi yang dicium belum tentu karena dia merasa dicium dia merasa bangga bahwa ini tangan saya tangan hebat. Jadi Habib Om sing nyium. Jadi di sini tadi ya keterangan-keterangan tersebut menunjukkan bahwa itu ada syariatnya. Bukan sembarangan di zaman Rasulullah wis terjadi mencium tangan Rasulullah ini. Uh, maka apa yang dilakukan Zaid beliau memegang tangan Ibnu Abda, Ibnu Abbas dan menciumnya tangan Ibnu Abbas ya. Dan menciumnya beliau berkata beginilah kita diperintahkan berlaku terhadap keluarga Nabi. Ini menghormati itu karena suatu hal yaitu menghormati ini karena suatu hal yang lain. Sayyidina Abbas menghormati Zaid hingga memegang tali kelana dan tunggangannya layaknya seperti seorang pelayannya sedangkan Zaid memegang tangan Ibnu Abbas dan menciumnya seraya berucap inilah syiar yang harus kita lakukan terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah ini terdapat banyak kesaksian di antaranya adalah kisah tentang utusan Abdul Qais dan kisah tentang Salamah Ibnu Ibnul Aqwa Sahabat mengatakan bahwa kita mengunjungi dan kita katakan, tunjukkan kepada kami tanganmu yang telah berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengeluarkan telapak tangannya yang besar. Lalu kami mencium tangan tersebut. Begitu pula yang dilakukan Umar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu pula Jabir dan para sahabat yang lain. Alhasil mencium tangan ini seperti yang kita katakan bahwa kita tidak minta dicium tangan kita, dan kita tidak menganjurkannya akan tetapi kita tidak mengingkarinya dan tidak kita katakan pelakunya telah berbuat bid'ah atau fasik. Ya, tapi orang yang pernah berbaikat kepada Rasulullah pernah memegang tangan Rasulullah itu dikerumuni karo sahabat yang liyane sing orang nyekel tangan Rasul. Coba tokno tanganmu. Arep apa? Arep ambung sebab tanganmu bar, bar ngambung tangan Kanjeng Nabi. Kalau ngono kuwi malah berkah. Ayo golek dalil ini hadis sih Ora percaya neh ya ora sah dadi wong Islam sisan. Wong kabeh ora percaya nang Quran, ora percaya hadis, ora percaya percaya akalmu tok. Liya aja to. Aja Islam sisan. Islam iki ya hadis ya didalake, Qurane ya didalake, ulama ya dieleni ngono. Islam ngarepe akal dhewe. Arep gawe agama dhewe. Ora wani sing nganggo Islam tapi modele dhewe-dhewe. Nek cara ngono ora pas, cara ngene sing pas. Lah kowe melu hadise sapa? Hadis sing mbok buka sing model apa? Sing mbok buka iki hadis apa? Nek kamu buka hadis-hadis ini deloken. Sing mbok delok iki hadis bangsa padu tok. Jihad ngamuk rono ngamuk rene haram rono haram uwi wae sing dibuka iki iki bukaan kabeh aja sithik-sithik hmm masyaallah Seakan-akan ini kita lanjutannya Pernyataan Ibn Qayyim Dan kalian mengetahui bahwa Syekh Ibn Qayyim termasuk imam akidah dan tauhid Bagaimana beliau menulis dalam kitab Nuniyah tersebut yang merupakan pokok tauhid dan akidah yang meringkas akidah gurunya Syekh Ibn Taimiyah menyebut tentang adab ini. Seorang bila berada di hadapan Nabi hendaklah berdiri dengan adab dan penghormatan merasakan keagungan Allah dan adab terhadap Rasul seperti yang telah ditulis oleh Imam Malik bin, bin Anas. Tatkala khalifah datang dan ingin berziarah, maka beliau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesuai makna ucapannya, hendaklah merasakan ah, berada di hadapan siapakah kamu ini kamu mengucapkan salam kepada siapa dan kamu mengucapkan salam kepadanya beliau mendengar salammu beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui kamu berada di hadapannya dan malaikat menyampaikan salammu perasaan semacam ini secara hakikat menunjukkan kesempurnaan adab jadi kalau sudah kita sampai ke depan makom itu bukan kita minta sama makom Bukan kita menyembah-nyembah makom. Di situ siapa yang ada di situ? Tempat siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengucapkan salam Allah akan mengembalikan ruh beliau untuk menjawab salam-salam kita dan para malaikat pula setiap saat menyampaikan salam umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Salam kita disampaikan dengan adab. Ya kalau kecuali kita di depannya eh, iwa penye lah wampleng orang sanggup dikebungnya orang syiriknya wampleng ya, orang ini adab. Eh. Hmm, subhanallah ini coba diantaranya adab Al Imam Malik bin Anas eh, ketika di Madinah Al Munawwarah menghormati dan mengagungkan makam ini dengan sepenuh jiwa Rasulullah telah meninggal. Beliau tidak memakai sandal ketika berada di Madinah. Selama di Madinah tidak pernah sandalan. Goro-goro nopo Madinah ini sudah diinjak oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sopan kalau saya menginjak tanah Madinah ini dengan sandal. Iki Imam Malik lho. Kaya ngono agame. Beliau tidak memakai sandal ketika berada di Madinah. Beliau berkata, bagaimana kakiku dapat melangkah memakai sandal di suatu tempat yang terdapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawahnya? Maka beliau tidak memakai sandal sehingga beliau berjalan tanpa alas kaki di Madinah Al Munawwarah sebagai bentuk penghormatan terhadap makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah seorang berpikir penggunaan akal menggunakan akalnya Janganlah mencampur adukkan antara penyembahan dengan adab. Jangan dianggap ini syirik karena dia ini menuhankan Nabi Muhammad kan dianggapnya begitu. Imam Malik lagi. Nabi Muhammad itu Tuhan apa? Ke orang gelem sandalan yang Medina. Waduh sone. Kemarin sudah kita terangkan, tidak bisa Nabi Muhammad dikatakan sama. Manusia seperti kita mempunyai mata, mempunyai telinga, mempunyai semua anggota badan ini, tetapi tidak sama. Mata kita ini nonton kui TV, sinetron, tapi mata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampai ke Sidratil Muntaha. Ini loh bedanya. Tangan kita ini tangan kok nyolong. Ayo jujur wae, saya ya pernah orang kita nyolong di tembok. Pernah kok jawab jawab aku. Orang kita nyolong masakan, mboke ning kamar, mboke anu masakan, colong eh, pangan sik. Lu mau mangan masakan mboten. <laughs> Wis pernah tangan kaya ngene iki mbok anggap tangan iki padha karo tangan Kanjeng Nabi. Coba sing anggap padha. Beda. Memang bentuknya kaya tanganmu tapi apik kono. Dalam segala hal bohir maupun batinnya. Peletroan tanganmu didelok bentuk karena tangan Kanjeng Nabi. Subhanallah. Jangan menyampur adukkan antara ubudiyah. Ini bukan penyembahan. Jangan sekali lagi jangan keliru. Penyembahan itu lain dengan adab. Nek neng gendit ringin nyembah berento. itu eh, yang ringin <laughs> yang itu kebu lewat jebuk serindile jebuk teletongi kantongi ngalah berkah ora pas berkah tebu keris ngalor ngidul gawarene keris sekti siapa sih ngomong keris sekti sing sekti iki sing duit keris keris ya biasa wae sing sekti iki sing duit keris sing duit keris salat terus keris iki dicekel karo wong sing salat itu insyaallah kerisnya dadi api beda karo keris yang gelap nah wedhus sing digandeng sing diingon karo wali karo wedhus sing diingon gali ya beda mbeke ewe beda diingon wali nggo sidan sono wedhus sing ngono kuwi <laughs> nek karo gali iwak penyek ya, ya, ya. wedhus barang mudeng ya ora apa-apa wedhus diingon sapa wae tetep wedhus dipangan penak ya penting halal <laughs> Ini kesempurnaan penghormatan yang harus dilakukan. Oh belum, lagi kira jam Ini soalnya tadi mulainya jam satu kurang seperempat. Ini kesempurnaan penghormatan yang harus dilakukan terhadap Rasulullah SAW. Seperti kemarin Muhammad menyampaikan apa namanya Imam Malik itu buang <laughs> airnya itu di luar Medina. Dua minggu seminggu sekali. Gara-gara sing dipangan sidik. Sing diombe ya siti awake eh, dhewe ombe pirang puluh gelas. Menurut dokter, minum yang bagus itu 8 liter sehari, makanya nguyuh terus. <laughs> Ayo dokternya betul. Loh bukan betul buat kesehatan saya tidak menyalahkan kesehatan silahkan Imam Malik wis sehat soalnya rohnya yang dipangani lawai dhewe roh rendok panganan jasad ora dipangani ya tambah jeglek ya sudah air 8 liter sehari bisa nguyuh terus Nasi itu makan sehari tiga kali. Itu menurut aturan yang benar. <laughs> Oh iya. Tiga kali tiga piring. Sekali piring tiga kan berarti sembilan piring. Sing penak. Iya. Coba putranya Gus Karim Saya biar mau ke kamar mandi itu. Jadi Imam Malik sampai tidak buang air pun besar maupun kecil di Madinah karena menghormat Rasulullah. Kaya ngono apa nyembah tuh Nek memang kaya ngono dianggap nyembah berarti Imam Malik gua anggap keliru sing bener gue. Lah eh, aneh ta. Ya wis, pikiran dhewe kira-kira sing bener apa. Sayyidatina Aisyah tatkala berada di kamarnya sedangkan Nabi SAW terkubur di dalamnya dan Aisyah berada di ujung kamar. Beliau jika mendengar seseorang mengetuk pintu dengan keras, beliau menghampirinya seraya berucap kepada mereka, "Wahai tetangga Rasulullah, jangan mengganggu Rasulullah hanya karena mengetuk pintu. Dodok-dodok, ojo banter-banter, ojo ganggu Kanjeng Nabi, padahal sudah dikubur." Kisah kerungu ini kan kon ngomong ki hadis. Kon buka hadis dhewe, bukan dhewe. Saya tidak perlu membuka karena yang saya baca ini adalah orang yang mengucap ahli hadis dan profesor doktor. Ya, ojo banter-banter anu Rasulullah satu. Hanya karena mengetuk pintu. Begitulah banyak dari salaf di antaranya waktu Sayyidatina Aisyah, waktu ayah beliau dimakamkan di situ. Ini hadis juga ini. Beliau kalau di dalam rumah itu tidak berjilbab karena itu ayahnya dan suaminya. Sewaktu Sayyidina Umar Ibn al Khattab minta izin untuk dimakamkan di situ, setelah Sayyidina Umar masuk di makam situ, beliau tidak pernah melepas jilbabnya ini di dalam rumah. Loh. Kalau mati orang ngerti lah menurut meripatmu. Lah motomu kira pernah tekan dinding motomu nonton sinetron karo delok serkening bang terus. Coba dulu ya rekeningnya birah dite pira <laughs> kowe tak urusanmu kan ngurusi pulus. Ini Sayyidatina Aisyah Ummul mukmini, Apa keliru? Sayyidina ini hadis ini. Di situ waktu minta Sayyidina Umar itu waktu mau meninggal minta izin kepada Sayyidatina Aisyah, menyuruh putranya yang bernama Abdullah untuk pergi Sampaikan kepada Siti Aisyah, bolehkah aku ini Umar itu untuk di situ? Wah, bejo bejo Sayyidina Umar. Ini. Bayang kuburan di samping Rasul. <laughs> Subhanallah. Aku iri ya. Waktu saya sampai di Madinah, wahai Sayyidina Umar, kok yo penak menjenengan. Ini nah, Sayyidina Abu Bakar mungkin mertua ya. Ini ya mantu. <laughs> Ya, mertua juga dua-dua ya mertua. Cuman subhanallah kalau kita lihat nih subhanallah. Kok iya iso? Aku karo mertuaku ya mertuaku ning Madiun kuburane aku engko ning ndi ora mudun. Ini subhanallah alangkah nikmatnya mertua dan mantu ini. Bisa jejer tiap menit rahmat turun terus itu. Makanya golek kuburan, golek kuburan sing api. Aljar geblandar. Nek ngubur awakmu kuwi golek kuburan aja cedak wong kafir-kafir. Aja cedak wong ruwet-ruwet, golek kuburan wong padha islame. Sing kene kafir kene anu kene kuamlengi bendina kono kebribenen. Waduh, anak jenengan nyedai kubur misalnya kuburane Wali Songo, wah enak sebab wali songo jeneng Sunan bunang misalnya. Jenengan ning sampinge kalau Salamullah ya zada minar rahman. Ah itu bagian kan ta. tak illallah. itu entuk ke orang yang dulu orang yang sing teko tapi goro-goro Sunan bunang ben menit enak wong ziarah, kue ya itu bagian. contohnya wong yang tahlilan. kue ramudeng mudeng tekan omah rene tau tau lah kok enak roh tahlilan bareng orang Ora mudeng lah sing ditahlili sapa? gua pojok dhewe tau enak enak bungkusan melaku Ya bagian niki napa? Wis menengo wae tamponan. Wong mati ya ngono kuwi. Pelak eh aja sesuk nah rombongan saka ndi sak kuwi. Salamullahi haiki sing tak enteni. Ning kuburan mesti wis mendhe penak. Sikil diunggah ke siji karo kepet-kepet. Tak ngenteni wong ziarah. Ziarah sapa? Sunan Bonang. Awak aku ora sing ziarah ora apa-apa kono ziarah aku ndek bagian. Ora percaya mati ose Engko deloken gue gara-gara nek mati jejere wong kafir, terus keduk nek jejerke wong Islam. betul. Lho nek wong mati iki iso ngasih kabar, saya yakin orang nek wong sing urip kau ngene iki. Wong mati iki terus melek. Neng semanggi gitu wong mati loro melek ngono, nih eh saya. <laughs> Orang mungkin aku bisa nyekel bejo. Akhirnya nyekel ya Allah gue mati piye. Gitu. Makanya nikmat, lupa itu nikmat. Contohnya wong kepaten, bapak ibu meninggal misalnya. Kok bapak ya, orang sah Suami meninggal, eh, istri meninggal. ah dino dina suami segelek bocune, Ayo ngomong orang, ah dino dina lho, rasa sedih hilang cepet lali misal. gue sisa nek orang masih eling sedihnya itu terus orang mungkin golek bocu. Angger gitu nangis terus. Lupa ini nikmat tapi nek ngelupa sing ora nikmat. Ya, begitu pula banyak dari para salaf berjalan sesuai jalan ini dengan cara semacam ini. Pokoknya adalah pengenalan kala terpenuhi hati kita dengan mengenal Rasulullah, maka terpenuhi hatinya dengan adab. Tidak mungkin muncul adab tanpa mengenal. Oleh karena itu hendaklah seseorang memfokuskan diri dalam mempelajari sirah bagi anak-anak kita dan pemuda-pemuda kita hingga kita dapat memperoleh bagaimana adab terhadap Nabi Muhammad pelajarono bab sirah sejarah. Sejarah Rasulullah ki Sejarah Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam peperangan-peperangan bagaimana perjanjian Hudaybiyah bagaimana bagaimana sahabat terhadap Rasul bagaimana Rasul terhadap sahabat Rasul terhadap istri-istri terhadap diboconen jangan tidak dibaca bacanya golek dalil terus Kira-kira aku bisa ngampleng aku bisa taruh dalil apa ya. Bendino buka laptop, buka ini kau ngurusi. Dalil nyalah ke sing liyane. Coba sing wis entuk banyu entuk diombe bismillah. Yang di situ sebagai anu Kita akan lanjut pembahasan Insya Allah besok atau besok lusa kita akan bahas lagi nanti bagaimana eh, pengagungan seorang murid terhadap gurunya. Ya, orang murid kepada gurunya. Ini tadi masalah ziarah Rasul SAW dan adab terhadap Rasulullah SAW. Pernah terjadi juga Al-Habib Alwi, Al-Haddad Bogor, sama Habib Husin, Haddad kakak adik kakak ini di Bogor. Si Habib Hussein ini tidak mungkin masuk rumah dulu sebelum sandal kakaknya masuk sih. Bukan kakaknya loh. Sandale. Sekolah dape kaya ngono karo wong tu, karo Mas Kang Mas. Ya. Apa ki nyembah sandal? Wah, sandale mbok sembah dosa syirik. Mlebu kok sandal ini adab tidak mau masuk sandali kecuali ini sandal lebok nasi. Nek sandalis lebu aku lagi melebu. Nanti kau yang adab ya. Sekarang ini adab sudah hampir tidak ada. Gara-gara apa? Gara-gara pendapat-pendapat singa anyar nyari ini. Akhirnya adab guru sudah tidak ada sama murid. Guru sama murid itu gojekan. Guru sama murid dulu tidak ada. Ini sudah guru lewat tidak mungkin murid satu wani. Bukan karena guru minta dihormat, tidak. Ini kewibawaan ilmu yang dipikul oleh seorang guru tadi. Lah saya ini, Masya Allah lah guru ini guru katrolan. Lah muridnya ya melu ngatrol. Muridnya ngatrol. Jadi ayo, hati-hati. Melu salaf-salaf kita dulu. Salaf-salaf kita dulu itu mengajar ngajar mengenengke. Wong abah saya itu dulu ngajari mesti penjalin sampingnya. Tidak pernah tidak pakai penjalin. Orang nek penjalin itu pernah tak delik ke. Soalnya saya ini takut digebuki terus penjalin ini adalah waktu antep. Tak delik ke tak jeli sing cilik. <laughs> tak jeli sing cilik malah. Ini penjalin itu sing anu. Oh kemarin kelihatannya disapu. Orang oh, sangat aku sih. Ayo nanti sing gede. Nek perlu golek lo sing luwih gede. Ayo toh bau sing cilik cukup berapa bagus apa ku kok. sing luwe gede timbang dengnya. Akhirnya tetap dipukul ini, tangan ini toh Gara-gara maca Fatihah ora beres. Gara-gara jamaah telat. Ngono kuwi tak. Awake dhewe lagi mukul anak <laughs> kena HAM. Hak asasi anak. Lah terus bangsa Kak Sopo karo Kak Sopo. Assalamualaikum. Saya adalah asasi anak saya datang ke sini mengatur bahwa anak itu tidak boleh digini-gini Pampleng sih sana itu yang datang ke rumah saya, tak kamleng sandal jelas, pasti. Karena apa? Dia bukan haknya kok, ini anak saya kok. Kecuali anak saya ini sholat tak kamblengi lah. Gue anak saya orang sholat tak kamblengi wajar. Kamblengku ya orang mungkin kamblengi raine. Kamblengku ya ger itu tok. Lah ini anak saya Anda mengatakan bahwa dipukuli sampai benjut-benjut. Oh ini kepingin benjut sisan rene, tak benjutnya sisan. Lah kok aneh-aneh loh zaman sekarang ini. Akhirnya pendidik-pendidik sekarang gak wedi didik anak-anak. Guru saya dulu, Allah yang hamba Ustaz Abu Bakar Al-Habsyi. Guru bahasa Arab. Itu buku saya jebol berapa kali. Keliru maca nang keliru nulis pang pang nanti sowek nih. Mulai tangan rumah lapor bapak. Pak, aku karo uh, nangis SD. Aku mau dikamplengi karo Ustaz Bakar kapok. Loh, Kapok kuwi kuwi gura-gura kuwi beling nek kowe ora beling ora mungkin dikampleng iki bodhomu. Kowe iki bodho ora bener. Are <laughs> dikampleng. Ora dibela. Tidak dibela kalau sekarang sapa gurune? <laughs> Oh, langsung ngamuk sik bapake. Iki gurumu mudeng ra. Iki ya kowe kan duduh nang sapa tak kamplengane lah. Akhirnya anak itu jadi kemangkir karo gurune. Lah guru jadi wedi rumangsa guru bayaran. Lah waktu saat bakat itu saya bilang Ustaz saya sakit ini cekot-cekot sirah gini gini. gini ke PPO. Eh, gini gini kita. Ayo mlebu kelas nih, Duh. ini lara sak tarap mulai. Oh, ndak ada pulang-pulang. Belajar dulu. Ya ora nesu ya. Coba saiki. Krutuki gurune. nih. oh, tidak kuwi. <laughs> Langsung oh ya wong lima mendem saya. Ya SD saiki mendem sik. Orang kadang cium bekonang parane. Parane ya sate jepoke pleng pleng pleng pleng pleng. Melebu koran. Bapaknya, waduh lah ya judek, Orang pernah ngerti anaknya, anak yang gak salah dibela. Salah itu jangan justru kalau ada anak yang keliru atau anu itu dilihat apa sebabnya. Atau suami istri, kalau ada anak itu kebetulan anu ngelapor ke bapaknya tentang boe. Aja malah memang mungkin kau ngono. Mbokmu mungkin memang ngomelan, aja ngono. Sik sik sik kau ini kenapa diselentik karo mbokmu gelas kue ini sing nakal kene. Wah iso nah, orang mungkin wong muwi wong apik ya. Akhirnya anak itu tidak ada tempat ngeluh. Lalu ngonggone kakak-kakak kuwi karepmu, arep nggone kakak tua apa kakak muda. Ya, ada. Nah ini anak makanya subhanallah pendidikan anak sekarang banyak gagal. Gara-gara orang melu wong biyen. Melu cara anyar malah stres kabeh kurikulum ini kurikulum ini oh sekolah-sekolah bulan tak delok ora enek sing bulan unggulan kantonge tok Ya orang percaya melu apa nolah, deloken. Wis tuh apus-apus. Unggulan apa orang sing diunggul-unggulke? Wong ning kono wong beling SD ngerokok. SD unggulan. Soalnya apa sing sekolah kono kadang kan akeh-akeh wong-wong sing sugih. Lah wong sugih iki sekolah ora nggawa HP gatel. Dadi mesti nggawa HP sing tak geber-geber. Wah, ini anaknya Habib Syekh. <laughs> Wah, ya bawa hp Dolanan HP neng kelas gurune ramani negor nek negor iki mentu rantuk dit. Lah sekolah saya kini model kaya menarik, arep murid sing apik-apik saka ndi drun. Wis sekolahmu kaya apa itu elek. Eh yang unggulan di sekolah-sekolah salaf. Salafi kaya apa? itu salaf-salaf sing ngamu kuwi itu, Salaf itu maksudnya apa cara-cara kiai dia gile. Belajar. Boleh orang dia mungkin pinter sing pinter, pinter ki pinter sing bener. Untuk pinter minteri, pinter minteri naudzubillah min dalik. insya Allah dari saya cukup itu Muhammad wa Matayasar bisa memberikan karena waktunya sudah jam 2 kurang 20 mata yang sediakan. Memang nek malam Jumat memang waktu nih, nganten tidak ada panjang waktu, silahkan dibagikan album Gusano yang di luar dulu. Terutama buat yang luar kota, luar kota Mondokan dan Kudus. Mondokan dan Kudus ini kalau meminta tanggal, sekarang saya sudah tidak pernah ngurusi tanggal. Saya ngurusi tanggal kok Mas Yasir. Nek mondokan itu kasih Ramadan tok. Nggih sampun ditulis. Ramadan setahun sekali Ramadan buka bersama besok. Malam 20 ketinggalipun. Mondokan kalau maulutan yang Maulut Maulut saya sudah tidak ngurusi lagi. Mas Yasir yang ngurusi insya Allah sakit pun lapor Mas Yasin Kan sini diwan ditulis. tadi bukan saya yang tidak mau mauludan lagi karena terlalu banyak yang diurus, mumet ngurusi tanggal barang. Soalnya akeh saya lagi yang njaluk jaluk tanggal radika inesu. nesu. Dari tanggalin lah aku lorong raronok rono dipisu-pisu ya. Habib ini bagaimana janji tidak menepati janji. Aduh, padahal wis tak tulis ning ngono seandainya. Nah, sakit dan berhalangan mohon maaf digantikan kepada yang malah dites pernah saya dineson nih wong. Saya bilang ya tidak apa-apa. Ada yang sampai mengatakan apa amplopnya kurang. <laughs> ya. Nah, malah drendun gue karep gak edit biro, nggak kayak ngomong amplopnya kurang. Saya sampai seperti itu ucapan dia alhamdulillah wong jenenge wong gak lagi mesti ujiannya ya ngono-ngono kui Ya orang gelem diuji ngono ya lebuan yang kamar kuncian enggak, ora usah ketemu <laughs> menungso.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 pilihan Kalau tidak rusak sekarang ya rusak nanti Kalau tidak hilang sekarang ya nanti bakal hilang Wa yu'azzi nafsahu bi annahu law usiba bi musibatin a'dhamu lakana a'dhamu huznan. Mithla ayaqa al-huznu fil mal yaqulu law waqa'a hadha fil walad lakana aktsara musibatan. Kemudian katanya Habib Umar, kalau sudah kehilangan barang, pertama atau kehilangan kesempatan apapun yang pertama jangan memperbanyak kesedihan, yang kedua kita ngajak omong diri kita sendiri kalau seandainya kita ini diuji dengan sesuatu yang lebih besar, pasti kita lebih sedih lagi. Misal, misal ya. Kalau hartanya hilang, kita punya HP atau punya motor hilang. Ini kita suruh berkata di dalam hari di dalam hati kita, alhamdulillah cuma duit, cuma HP dan ini anaknya yang hilang. Ini katanya Pak Umar. Mesti ini jadi musibah yang lebih besar lagi kalau anaknya yang hilang. Makanya alhamdulillah cuma diuji kehilangan harta aja. Wa nahwa dzalik mimma yuhawwinul husna fayahun. Dan yang semisal daripada itu yang bisa menghilangkan kesedihan, maka insya Allah akan menghilangkan maka akan hilang kesedihan tersebut. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ma usibtu bi musibatin illa wa nadartu anna Allah subhanahu wa ta'ala an'ama alayya fiha bi thalathi ni'amin." Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkata, "Aku ini tidak kena musibah, tidak diuji dengan musibah kecuali bahwasanya aku ini memandang bahwasanya Allah itu sudah ngasih aku dengan tiga nikmat." Imannya Sayyidina Umar ya. Kalau kena musibah, nganggap dirinya dikasih tiga nikmat sama Allah. Yang pertama, Allah SWT ngasih musibah saya yang ringan kalau cuma musibah kehilangan harta bisa jadi Allah ngasih musibah kehilangan anak ini lebih besar lagi. Itu yang pertama kata Sayyidina Umar. Saya yakin bahwasanya Allah ini sudah meringankan musibah saya. Sesungguhnya Allah ini bisa kalau mengasih cobaan yang besar. Tapi Allah senang tahlil, senang maulid. Nah kok berbeda setelah itu? Dengar omongan-omongan terus kok berubah. Ini musibah agama ini. Yang sebelumnya jalannya itu sama kayak jalannya Rasul, sama kayak jalannya sahabat, sama kayak jalannya wali songo, sama kayak jalannya para kiai. Lah kok berubah? Lah kok berubah niru paham-paham yang baru yang tidak jelas pahamnya dari mana? Nah ini musibah agama ini. Yang sebelumnya suka sholat berjamaah, jadi malas dan senang sholat jamaah. Lah ini musibah agama ini. Nah, kata saya Umar, saya ini kalau diuji, saya lihat ujian ini bukan di dalam agama. Bersyukur saya. Berarti itu nikmat dari Allah buat saya. Yang ketiga, Allah Swt akan memberikan kepada saya pahala nanti ada di hari kiamat. Nanti diceritakan maksudnya para hamba Allah nanti di hari kiamat terkadang lihat ada amalan yang tidak pernah dia perbuat. Ya Allah, ini amalan apa ini ya Allah? Saya tidak pernah beramal sebagus ini kok dapat pahala sebesar ini ya Allah. Dijawab sama Allah, ini sabarnya kamu ketika saya kasih musibah. Berkata sebagian penyair, latul kidah roka illa ghairu muqtarisin, Mada yashubu fihi ruhakal badanu. Hadapi hari-harimu ini engkau sebagai seseorang yang cuek jangan itu jangan tegang gitu kehilangan apa wis ben yang penting cuma kehilangan gini aja kena musibah dicaci orang biarkan yang penting tidak dicaci sama Allah kok madam yasfubu fihi ruhaka badu selama badanmu ini sama rohmu masih menjadi satu maka terapkan metode yang tadi cuek tidak usah ambil pusing biarkan sudah orang mau ngomong apa Jangan takut diomongkan orang. Fama yadu musururun ma sararta bihi wala yaruddu 'alaikal ital huzunu. Dan kebahagiaan itu tetap akan ada selama kita ini merasa bahagia. Maksudnya apa? Kunci kebahagiaan ini ya dirinya kita sendiri. Yang ada di atas ini. Wa in tarda bil maksumi istamuna aman. Wa in lam takun tarda bihi istafi hazan. Kalau kamu itu ridho dengan pembagiannya Allah, istamuna aman, engkau hidup dalam keadaan nikmat. Tapi kalau tidak ridho dengan pembagiannya Allah, ista ala hazan. Ista bihi fi hazan, engkau hidup dalam keadaan sedih. Jadi kebahagiaan ini intinya sama diri kita. Kalau kita ini selalu berpikir positif, insya Allah selalu bahagia. Dikasih sama Allah rezeki sedikit, alhamdulillah daripada tidak dapat rezeki. Wala 'alaikal fa'ital huzunu. Dan sesungguhnya kesedihanmu tidak akan bisa mengembalikan barangmu yang hilang. Sampai misalkan kecolongan, terus sedih nangis, balik barangnya. Tidak mungkin balik sampai nangis darah, insya Allah mesti tidak balik barangnya. Kemudian diceritakan bahwasanya suatu ketika ada seorang raja yang zalim nangkep seorang hakim yang baik, yang bijaksana ditangkap kemudian dimasukkan penjara tidak dikasih makan sama sekali akhirnya murid-murid si hakim ini datang jenguk ke penjara pengen lihat keadaannya gimana ini ketika dilihat sehat seger ditanya ma balu badanika wa qalbika kama na'had bagaimana keadaan badanmu dan hatimu seperti yang kok bisa seperti yang saya lihat kok kamu ini bisa seger bisa sehat padahal tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sama sekali. Kata si hakim ini, saya ini ngeramu sebuah ramuan dari enam macam bahan. Tak minum setiap hari. Apa ramuannya? Yang pertama, asyikatu billahi ta'ala. Saya yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ilmi bi anna kullam kain. Aku mengetahui bahwasanya setiap yang ditakdirkan pasti itu yang terjadi. Yang ketiga, asabru khairu masta'malahul muntahin. Bahwasanya sabar itu adalah hal yang terbaik yang bisa dilakukan oleh orang yang kena ujian. Orang yang diuji sama Allah, apa yang bisa dilakukan yang paling baik? Ya sabar. Mau protes sama Allah? Tidak mungkin. Ya sabar ini hal yang terbaik. Yang keempat, idzam asbir fa amal. Kalau tidak sabar, terus saya mau berbuat apa? Ini kata si hakim ini. Jurus yang kelimanya ini. Jurus yang keempat. Jurus yang kelima. Saya mengetahui bahwasanya mungkin saja Allah mendudukkan aku atau ngasih memberikan keadaan kepadaku atau menjadikan aku lebih jelek daripada keadaanku yang sekarang ini. Yang keenam, aku mengetahui bahwasanya setiap waktu demi waktu itu pasti ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Habib Umar, maka apabila engkau termasuk orang yang sedang terkena ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka sadarilah perkara-perkara yang ada di atas tadi. Bahwasanya semuanya itu bisa jauh terjadi lebih buruk daripada apa yang menimpa sama kita. Maka kalau yang sudah kena sama kita cuma musibah yang kecil-kecil atau musibah kayak apapun, pasti Allah SWT sesungguhnya bisa ngasih lebih berat daripada itu. Tapi Allah ngasih ringan, ini sebuah nikmat bagi kita. Mungkin cukup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah resep supaya tidak stres ini. Alhamdulillah. Cuman benten kalih kula jenengan. Kulo kok jenengan, kulo mawon. Pernah terjadi sama satu orang itu lucu ini. Ini modelnya wong zaman sakniki. Kebetulan dia itu datang sama satu orang nangis-nangis. Nangis, saya, lo kenapa kamu nangis? Saya kehilangan duit. Piro, satu saya ketemu. Masya Allah. jadi ini serasa nangisnya tak jadi. Setelah dijeli, tambah nangis. Uh, tambah nangis ki, lune ora ilang, lak ditku dadi 300.000. Lagi <laughs> model wong saiki ngono kuwi. Suruh mikir ringan, alhamdulillah hilang satu zakat, ora hilang 300 kan mikir ngono ta mesine. Ora. Malah nangis malah sedih ngerti yo ya, coba ora ilang lak ditku iso dadi 300. Ewu gara-gara ditambahi satu zakat. Lagi mung model anyar nggih. Lain <laughs> model raksi tenan yo ya, mung saiki. Ini tadi pembahasan masalah salaman maaf antara murid sama guru kuwi ora wong wedok. Wedok karo lanang terus salaman karepe dhewe aja. Oh guruku. <laughs> Geblak gurune kena tangannya. Walaupun nanti si murid ini mengatakan saya ini rindu, ada yang SMS Habib, kebetulan saya ini sudah sekian puluh tahun kepingin salaman sama Habib, tidak bisa-bisa. Oh jauh rasa salaman, kok neng surga wae, neng surga bebas orang hukumnya. Uh, aku mbiyen arep salaman ora iso bib saiki tak pol-polke pol-polno yang surga. Mudah-mudahan padha surgane. <laughs> ya, kalau di kuburan katanya juga ada kuburan sekarang ini kuburan kita ini banyak campur. Ya maksudnya aja cedak banget dulu lho. Jejer kene ngene sing kene ngene bismillahirrahmanirrahim. Aja terlalu cedak. Rodok ada sithik ora apa-apa. Ora mribeni ngene lho maksudnya. Ya, <laughs> nek, nek kecedaan masya Allah ini. Ini termasuk ini anu kan boleh ya. Jadi ini ada yang anu. Loh, di tempat kita ini selalu banyak yang campur baur. Yura ya, apa apa yang penting aja cedak-cedak. Cedak-cedak iki yang orang entuk. Dan di sini ada permohonan doa Al Habib Hasan Al Bahar. Jadi eh, sama Habib Muhammad bin Hasan bin Abdullah di Cidah meninggal dunia, Al-Habib Hasan Al-Bahar di Hadramut di Sewon meninggal dunia dan Hajah Haidah meninggal dunia dan siapapun yang meninggal dunia dari keluarga-keluarga kita Allah maafin lahum warhamhum fa'afin wa'afu'anhum anhum al-jannah ma'an nabiyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin ya rabbal alamin bisyirril fatihah Sambil membagi ini kita kesidahan dulu aja. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي يا عليم الحال إليك وجهتنا يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت المال فمنون علينا بالبال فامنون علينا بالإقبال وكن لنا واسلوع البال يا الله بحسن الخاتمة الله بما يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها في حسن الخاتمة يا رب أنت ناصري فألهني كل خير يا رب أنت ناصري فألهني كل خير واجعل جنانك معصري واجعل جنانك معصري واختم بالإيمان الأجال يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة آمين الحمد لله يسوع أنتم من تسكر من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعطي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وولدا صالحا ورزقا واسعا وعملا صالحا مقبولا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك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 Kalau ada satu dua pertanyaan silahkan Sambil menunggu yang mau dimakan boleh Masalah barokah ya. Rasulullah pernah makan bersama dengan sahabat nah, Habis makan itu upahnya itu dibilati oh, Upahnya Oh iya bahasa Indonesia nya upoi iya, upahnya oh, Ya. Ora apa-apa, biasa jam loro punjul ya salah ya wajar. Mengapa Rasulullah sampai nasinya kok dimakan? Kamu tidak tahu. Apa itu? Nasi yang barokah dari Allah tidak tahu. Jadi barokah itu milik Allah. Terus belakang. Caranya itu jabarannya barokah. Ada orang Jawa itu malah barokah. Ya. Minggu penjabarannya dua hari lagi. Bah. Karena sudah nanti ada babnya khusus di sini tadi bukunya ya pemahaman yang wajib kita anu, luruskan di situ ada bab barokah. Mungkin insya Allah di, diterangkannya di bab itu. Nggih, mboten pas itu pertanyaannya pas. Tapi nek diterangkan sekarang kok seakan-akan diisi ibu kuning kok. Nggih. Oh, kalau bab Urung tekan sih. Kan amin, amin Allah Madam. Amin. Amin amin. Lailatul Qadar. Amin. Nah, Lailatul Qadar itu datangnya itu itu apa ada tandanya? Apa yang akan mendapat orang mendapat Lailatul Qadar itu orang yang akan apa? Ciri-ciri orang mendapat Lailatul Qadar setelah bulan Ramadan dia tambah meningkat iman dan takwanya, ibadahnya tambah getol. Wis kuwi tanda-tandanya apa Lailatul Qadar pokoknya sholat wengi isak berjamaah subuh berjamaah barang siapa sholat isak berjamaah terjaga sampai pagi Barang sholat pagi saat subuh berjamaah juga sampai malam berarti 24 jam dalam penjagaan Allah. Insya Allah untuk Lailatul Qadar. Lagu wong wedok sing orang sholat enak sing takok ono. Sing orang sholat ketut bujuni Agar bujuni waras sholat ibadah insya Allah. Sing penting wong wedok orang mak siap di dalam kehidupannya gitu loh. Wes orang orang sholat begini mak siap lagi orang untuk Lailatul Qadar. Orang sholat tapi terus mengharap Lailatul Qadar dia ya untuk bagian. Tetap hendak bagian wong wedok sahur ya sehingga gawe wedok. Masa ora bagian. Ya. Lailatul Qadar. Rasa bingung ciri-ciri. Ada orang tuh ngoyaknya ke likuran tok. Gue karo ciri-ciri ini model ini bulannya ini nek bening ini Lailatul Qadar. Jelalah meleset. Akhirnya apa? Kenapa Lailatul Qadar itu dirahasiakan? Karena kalau tidak dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala yang tidak merahasiakannya itu akan menjadi beban bagi umat Nabi Muhammad. Misalnya dikasih tahu Lailatul Qadar itu malam syukur, misalnya ngaten. Delala malam syukur, enek sing maksiat, berarti wis setane setan ini. Paham? Sudah dikasih malam Lailatul Qadar dikasih tahu malah cek wani karo sing kuasa. Makanya tidak dikasih tahu nanti nih, Mas kowe kok ora golek Lailatul Qadar ora ngerti. Lah paling enak tuh jawab ngono. Aku ora ngerti nek bengi lalat kok nek ngerti ya ora mungkin aku mendem. Kan Jadi ini rahasia. Jadi memang dirahasiakan supaya wong-wong sing ahli ghaflah kuwi, orang-orang yang lupa-lupa itu ya ora kekampleng ngono. Ini rahmat ini. Wah nek ngerti dina iki Lailatul Qadar terus mendemi jam wala kebatut-batute menungso. Alhamdulillah aku ora ngerti kok Mas. Nek ngerti ya ora mungkin aku mendem. Ya yes, mudah-mudahan orang ngerti terus. Jadi mendem. <laughs> mendem terus. Mendem apa? Mendem kali Gusti Allah maksudnya dengan pikiran dan sebagainya. Ya. Insyaallah Lailatul Qadar nek kaya ngene-ngene masuk ora entuk. Melek meneleng ngene terus masa ben wengi melek menteleng karo maca Quran maca iki ora entuk. Yo ya, entuk lah. Seandainya tidak entuk tanggamu entuk paling ora ya kecipratan. Ya nek kecipratan Islam ini nikmat rahmatan lil alamin. Aja kemaki. Enten mengki enten tiang Iya orang Indonesia ini lucu. Ada di daerah pulau mana itu. Katanya dia mah dapat Lailatul Qadar. Dia dipuarani wong akeh. Terus wonge lungguh nyekel tasbih sak lentu-lentu. Lah maksudnya, lho iki kula langsung Lailatul Qadar ndek wingi. Jadi ditanyai masalah judul, ditanyai masalah <laughs> nomor, ditanyai masalah lagi Lailatul Qadar takut nomor barang. Iki Masya Allah, Masya Allah. Oh Ojo percaya sama manusia yang mengatakan saya dapat Lailatul Qadar. Dia penipu. Orang yang dapat Lailatul Qadar cetawin entuk orang wani ngomong ngono kok. Sing model kaya kowe orang cetawin. <laughs> Dadak wani saya dapat Lailatul Qadar dari mana? Ojo sok kemaki lho. Ento orang ento urusan negosial. Allah. Ciri-ciri ada, ciri-cirine ciri sing nih salate beler jadi orang beler ngono. Biasanya wani karo wong tua jadi taat karo wong tua itu cirinya dapat Lailatul Qadar. Alhamdulillah aku itu Lailatul Qadar tapi orang salat duhur. Orang salat Isya. Lah iya orang ora Lailatul Qadar. Lailat Majnun. Ada gak lagune Laila Majnun? Ya kuwi ya silahkan ada lagi. Belum datang sambil menanti. Menanti apa, Ada lagi pertanyaan? Rahasia. Jelas ini orang rahasia mau tak umbar-umbar. ya jelas rahasia itu rahasia Allah dan kita tidak pernah ada yang tahu makanya dikon golek. Nek wis ngerti orang sambok golek. Wis ora sambok golek orang ngerti. Orang ngerti makanya segala sesuatu itu yang belum ketemu itu nyeneng Misal contoh ya SMS Saya ini belum ketemu namanya Sisri. SMS sama saya malam dengan ucapan yang mesranya luar biasa tak jawab mesra setelah ketemu waduh <laughs> iya. soalnya ya kurang lebih gitu loh masalah dan nek ketemu ini adalah punjul sing mesra itu terus nek ketemu tambah mesra cuma Nabi Muhammad toh, misalnya SMS-an sama Rasulullah dengan ucapan mesra dan sebagainya Antal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi فكيف تنكر حبا بعدما syahidat ihi alaika udulud dam'i wasagami iki ngomong ngene delalah terus ketemu menungsane jeklek soalnya luwe HP timbang sing buat SMS mau lagi ketemu si istri kok kurang lebih lah kok tak rungokke kok enak men mesra tapi tak parane kok umure swidak seket eh seket 50 swidak pira swidak limo swidak seket jadi kemprut-kemprut ngono kuwi. Makanya ditip. Tapi kalau Rasulullah wis rayuwen kaya apa tambah ketemu tambah nikmat. Tambah ketemu tambah nikmat. Nek menungso wis ora mungkin luwih enak, ora enak. Ya Rasul, para wali nyenengke. Di ghairi jamalikum nadhari haramu. Siapa yang belum dapat ini? Sudah semua. Oh belakang. Sampun nggih. kita tutup aja. Kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semuanya amal ibadah kita dan kita saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya seandainya ada ucapan saya yang kurang berkenan di hati Bapak maupun Ibu pendengar radio uh, eh, Al Hidayah dan pendengar radio FM Rakosa FM Jogja disiarkan juga di sana dan siapapun yang hadir mungkin kalau ada ucapan-ucapan saya yang kurang adab kurang sopan mohon maaf yang sebesar-besarnya Walafu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi pendengar Radio Al-Hidayah dan Rakusa saat ini jam pukul menunjukkan Jam pukul iya. jam 2 lebih 5 menit Silahkan yang mau masak-masak <laughs> Untuk sahur yang di sini, yang mau makan di sini silahkan Yang mau dibawa pulang juga silahkan Oke, kunduri pun tidak akan sukun Nyun ngapunten mudah-mudahan semua kepul Tidak usah salam-salaman lagi Mohon Mondoan, terima kasih.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 Dalam keheningan malam, mari istirahatkan sejenak hati dan jiwa kita. Menyambut esok kembali dengan semangat yang baru. Akhirnya, dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo, seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Semoga esok hari kita jumpa kembali tentunya bersama 107,6 Radio Al-Hidayah FM Media dakwah menjalin dakwah Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu ala ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In the name of Allah The most gracious The most merciful All praises and thanks are Allah the Lord of the Alamin, the most gracious, the most merciful. The only honor of the day of recompense. You we worship, and you we ask for help. Guide us to the straight way the way of those on whom you have bestowed your grace, not the way of those who earn your anger, nor of those who went astray. Amen.